kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita Rabb kita semua Tuhan kita dan memuji Allah Subhanahu wa taala uh, sadar atau tidak sadar Allah sangat banyak memberikan nikmat kepada kita yang wajib kita syukuri. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah yang paling besar adalah menggunakan nikmat tersebut ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur tersebut adalah kita belajar menggunakan waktu kita, ya, menggunakan mata kita, tangan kita untuk menulis, telinga kita untuk mendengar, ya, kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Jadi ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu agama, maka bukan cuma telinga yang difungsikan, bukan cuma mata yang difungsikan, tangan pun juga harus difungsikan. Tulis, catat. Ya, karena ilmu itu bisa hilang. Maka kalau pian catat, ya, kesimpulannya, faidahnya, maka pian bisa baca di rumah. Sebagaimana harta bisa hilang, maka ilmu pun bisa hilang kalau tidak dibaca-baca, tidak diulang-ulang atau melakukan perbuatan maksiat sehingga ilmu dilupakan. Sangat banyak hal atau faktor yang menyebabkan ilmu itu bisa hilang atau kelupaan. Maka caranya dengan mencatat. Kalau lupa baca, kalau ba lupa baca sehingga bisa menempel ya ilmu yang kita dapatkan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut sejati beliau ila yaumil din. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan bagaimana luar biasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ini cukup banyak hadisnya, ada sekitar 15 hadis ya. Ada 15 hadis. Murojaah sebentar dengan dengan ringkas. Hadis yang pertama dari bab ini di kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Imam Tirmizi. Hadis yang pertama dari sahabat Zaid bin Thabit bahwa beliau kedatangan beberapa orang laki-laki dan beberapa orang laki-laki ini meminta kepada Zaid bin Thabit menceritakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan beliau di sisi Nabi bahwa sahabat Zaid bin Thabit adalah tetangga Nabi. Ya, kemudian beliau juga adalah sebagai pencatat Nabi sehingga banyak mengetahui tentang hadis-hadis tentang akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit adalah beliau mengatakan Apabila kami e, menyebutkan tentang dunia, maka Rasul pun juga menyebutkan kepada kami tentang dunia, hal-hal yang berkaitan dengan dunia, seperti bagaimana caranya agar jangan sampai terjerumus ke dalam uh, mengejar sibuk dengan dunia, ya. jangan sampai lalai terhadap akhirat karena mengejar dunia. Uh, kemudian bagaimana nilainya dunia di sisi Allah? Allah e, Rasulullah jelaskan bagaimana itu sehingga sahabat apa? tidak menjadikan dunia sebagai tujuan namun hanya sebagai wasilah perantara untuk kehidupan yang nanti yaitu kehidupan di akhirat kelak. Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat menceritakan tentang dunia, maka Rasul menjelaskan menyebutkan bagaimana selamat dari keburukan dunia. Kemudian sahabat Zaid juga meneruskan apabila kami menyebutkan tentang akhirat, maka Rasul pun juga menyebutkan tentang akhirat bersama kami. Bagaimana selamat di akhirat, apa bekalnya, bagaimana kedahsyatan akhirat, huru-haranya bagaimana, bagaimana caranya mendapatkan kenikmatan di akhirat, bagaimana melepaskan diri dari keburukan di akhirat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan. Kemudian kata sahabat ini meneruskan, dan apabila kami mengingat tentang makanan, maka Rasul pun mengingatkan kami juga tentang makanan, tentang adabnya bagaimana, cara keberkahannya bagaimana, hal-hal yang berkaitan tentang makanan entah dari sisi adabkah, dari sisi keberkahan dan kebaikannya. Maka inilah yang aku akan ceritakan kepada kalian tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau menyebutkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, yaitu senantiasa bersama kepada mereka, mengajarkan mereka tentang hal yang menyelamatkan dari dunia, tentang akhirat, kemudian juga diantaranya adalah tentang makanan. Namun hadis yang kita jelaskan tadi ya sanatnya ada seorang rawi yang lemah sehingga disimpulkan oleh para ulama hadisnya lemah. Namun dari sisi makna kita katakan benar ya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dunia maka yang Rasul jelaskan adalah bagaimana selamat dari dunia bekalnya bekal setelah seseorang itu menghabiskan waktunya di dunia bagaimana dan seterusnya. Kemudian hadis yang kedua dari bab ini adalah dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat ini bahwa Rasulullah ketika menyambut ya, seseorang maka Rasul menyambut dengan wajahnya yang berseri-seri dan ucapannya ya dan ucapannya yang baik sekalipun terhadap seseorang yang paling buruk di antara kaumnya. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam tetap menyambut mereka dengan senyum dan mengajak mereka untuk mengobrol. Ini adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada orang yang paling buruk pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi dia dengan senyuman, dengan ramah, dan juga diajak untuk berbicara. Sehingga apa? Sehingga orang ini mungkin bisa jadi dia hatinya lembut, hatinya lemah dengan sikap kita ya. Kemudian juga bisa apa namanya kalau bahasa banjarnya terjangkit dengan ucapan kita yang baik, kebiasaan kita yang baik. Bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi sekalipun orang ini ya adalah orang yang paling buruk di antara suatu kaum, namun tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan baik, dengan senyuman, dengan obrolan, maka sangat mungkin orang ini akhirnya mencintai kebaikan. Ya. Kemudian hatinya yang keras menjadi lunak dikarenakan dengan sikap kita yang hangat ketika kita ajak ngobrol atau berbicara. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ya mengatakan sebagai muqaddimah dari ucapan beliau bahwa saya uh, menjadi pembantu atau membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan setelah beliau menyebutkan kedudukan beliau bersama Nabi menjadi pembantu beliau dan cukup lama selama 10 tahun berarti kan sangat tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau membantu Nabi selama 10 tahun. Kemudian beliau menyebutkan akhlak Nabi bagaimana bermuamalah kepada beliau sebagai seorang pembantu dan ketika itu masih kecil. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Fama qala li uffin qattu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepadaku kalimat uf. Uf adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Maka Rasulullah tidak pernah jengkel terhadap perbuatan dari Anas bin, Anas bin Malik. Dari satu sisi ini adalah bagaimana luar biasanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantu. Namun dari sisi yang lain ini menunjukkan bagaimana sikap atau akhlak Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Memang beliau adalah anak yang baik. Anak yang baik sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah berkata-kata dengan nada yang jengkel. Kemudian beliau juga meneruskan bagaimana muamalah Nabi bersama beliau sebagai seorang pembantu, "Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah." Dan tidaklah beliau mengatakan sesuatu. Ketika aku mengerjakan sesuatu, Rasul mengatakan dengan nada protes, kenapa kamu melakukan, melakukan demikian? Jadi ketika Anas bin Malik melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah diperintah oleh Rasul, namun beliau lakukan ini dari sisi dunia, beliau lakukan, Rasul tidak pernah protes, kenapa kamu lakukan ini? Dan juga tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu kepadaku dengan nada protes ketika beliau memerintahkan kepadaku namun saya tinggalkan. Maka Rasul juga tidak pernah berkata-kata kenapa kamu meninggalkannya. Hmm. Kemudian setelah beliau merincikan akhlak Nabi di antara yang perinciannya tadi disebutkan, kemudian Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, setelah Anas bin Malik menyebutkan bagaimana akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam paling baik, paling bagus, maka beliau menyebutkan bagaimana kesempurnaan fisik yang Allah ciptakan kepada Nabi. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Tidaklah aku menyentuh khaz, yaitu kain yang bahan bakunya ada di antaranya adalah uh, sutra. Tidaklah saya menyentuh kain yang bahan bakunya adalah sutra dan juga tidaklah aku menyentuh kain sutra dan tidaklah aku menyentuh sesuatu yang paling lembut melebihi lembutnya tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kesempurnaan fisik Nabi yang Allah ciptakan adalah tapak tangan beliau paling lembut, lebih lembut daripada sutra. Kemudian wala syamamtu miskan qattu wala itran kan atau yaba min araqin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidaklah saya mencium minyak wangi misik sama sekali dan juga tidaklah saya mencium minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga termasuk Eh, kesempurnaan fisik Nabi yang Allah ciptakan yaitu apa uh, fis, uh, keringat beliau mengeluarkan bau wangi tidak sama seperti kita nah kita ini baunya haruk ya nah jadi masya Allah jadi terkumpul di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua kesempurnaan yang pertama kesempurnaan akhlak yang kedua kesempurnaan penciptaan yaitu bagaimana beliau sangat elok fisik yang Allah ciptakan uh, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian hadis yang keempat masih murojaah sama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah suatu hari kemudian e, di sisi beliau ada seorang laki-laki yang ternyata laki-laki ini e, ada sisa dari minyak wangi sufrah. Nah, minyak wangi sufrah adalah minyak wangi yang diantara bahan bakunya adalah terbuat dari za'faron. Nah, sedangkan za'faron itu adalah minyak wangi yang dipakai oleh perempuan. Nah, kemudian ketika berarti kan dia memakai sesuatu yang haram, memakai minyak wangi perempuan. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bersampingan dengan orang ini? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kata sahabat Anas bin Malik, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bishayin yakrahuhu falam qama qala lil qawmi law kultum lahu yada'u hadis sufrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan di sanatnya ada seorang perawi yang lemah yang bernama Salaman Al-Alawi. Jadi kata sahabat Anas bin Malik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ya. Kemudian di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang ternyata ada bekas atau sisa minyak wangi sufrah yang ini adalah jenis minyak wangi terbuat dari za'faran khas dari minyak wangi perempuan. Dan ingat, ada perbedaan antara minyak wangi laki-laki dan minyak wangi perempuan. Kalau minyak wangi laki-laki itu identik dengan bau. hmm, baunya memiliki bau. baunya wangi dan tidak ada warnanya. Berbeda dengan minyak wangi perempuan. Baunya tidak ada namun warnanya ada. Jadi mereka ketika memakai minyak wangi maka dioleskan minyak wangi tersebut sehingga ada warnanya sehingga kelihatan indah dari perempuan namun baunya tidak tidak ada nah termasuk jenis minyak wangi yang dipakai oleh perempuan kemudian mereka oleskan di tubuh mereka kelihatan warnanya namun baunya tidak ada adalah za'faron adalah minyak wangi za'faron jadi mereka oleskan di tubuh mereka sehingga kalau di baju mereka oleskan ada warna dari minyak wangi tersebut dan baunya pun tidak ah, ada. Itu adalah jenis minyak wangi dari perempuan. Makanya Rasul mengetahui ini baju ini adalah dari minyak wangi perempuan. Kenapa? Karena bajunya ada warnanya. Ada ada warnanya. Sehingga itu terlarang bagi laki-laki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari seseorang memakai minyak wangi za'faron karena minyak wangi za'faron itu adalah minyak wangi khusus untuk perempuan yang mereka gunakan di tubuh mereka, pakaian mereka sehingga ada warnanya namun baunya tidak tidak ada. Nah, berarti kan itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kejadian di sisi Nabi ada seorang laki-laki, seorang laki-laki ternyata dia ada sisa dari minyak za'faron. Ada warnanya kelihatan. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak menghadapi seseorang yang ternyata seseorang itu memiliki yang Rasul benci. Yaitu apa? Orang ini ternyata memakai minyak wangi perempuan. Nggak boleh haram hukumnya seorang laki-laki memakai minyak wangi perempuan. Warnanya kelihatan, kemudian baunya tidak ah, ada. Nah, biasanya ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang dibenci oleh syariat, maka Rasul tidak menghadapi orang ini. Maka Rasul apa? Tidak menemui, tidak menghadapi orang ini. Namun ternyata Rasul tetap menghadapi orang-orang ini. Kemudian, tatkala orang ini beranjak pergi, maka Rasul mengatakan kepada sahabat yang lain, Laukul tumlahu lahu yada'u hadis sufrah. Seandainya kalian katakan kepada orang itu dia men, agar dia meninggalkan minyak wangi sufrah ini. Ya, kenapa? Karena Rasul tidak suka. Ya. Seharusnya kalian tegur. Kalian te tegur. Yang biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seseorang mengerjakan hal yang dibenci syariat, maka Rasul tidak menemui dia, tidak menghadapi dia. Namun Rasul tetap menghadapi orang ini karena ada maslahat yang ingin disampaikan atau ingin uh, sesuatu yang bisa diambil dari uh, kejadian tersebut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghadapi orang-orang ini. Namun Rasulullah menasihati para sahabat seandainya kalian mengatakan kepada orang ini agar tidak memakai meninggalkan dari minyak wangi sufrah ini. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, namun di sanatnya ada seorang rawi yang lemah yang bernama Salaman Al-Alawi, sehingga hadisnya juga adalah lemah. Uh, kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke yang keenam ya atau kelima dari bab ini yaitu hadis nomor 347. Qala al-Imam حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد عبد بن عبد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Nah. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar atau yang terkenal dengan gelar Bundar ya, Bundar. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far terkenal dengan gelar Gunjar atau Gundar. Nah, ada Bundar itu gelar dari Muhammad bin Bashar. Ada Gundar atau Gunjar itu adalah gelar dari Muhammad bin Ja'far. Beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj eh, Amirul Mukminin fil hadis. An Abi Ishaq As-Sabi'i seorang tabi'in, An Abi Abdillah Al-Jadali dan namanya adalah Abdu bin Abdin, Abad bin Abad, ya. Dari siapa? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Apa fahish? Maksudnya adalah lam yakunil fuhsyu min hadihi sallallahu alaihi wasallam la min khuluqihi falam yakun fahishan fil aqwal wala mutafahishan fil af'al. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata-kata dengan kata yang keji. Fahish itu berkata-kata dengan kata yang keji atau kotor ya. Wala mutafahishan dan juga Rasulullah tidaklah orang yang melakukan perbuatan keji tidak berkata-kata dengan perkataan yang keji dan tidak juga mengerjakan perbuatan yang keji. Kata-kata yang keji, kata-kata yang melampaui batas. Ya seperti uh, apa namanya kata-kata yang jorok, ya, yang diucapkan kepada lawan jenis. Nah ini ada kata-kata keji karena mengantarkan mengantarkan kepada perbuatan zina. Ya. Kemudian uh, perbuatan yang keji ya seperti berzina, ya kemudian minum khamar dan seterusnya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata dengan ucapan yang keji dan tidak juga mengerjakan perbuatan yang keji. Kemudian wala sakhaban fil aswaq dan Rasul juga bukanlah orang yang suka teriak-teriak di pasar-pasar. Kenapa? Karena memang perbuatan ini bukanlah sebuah dosa, teriak-teriak kecuali pian teriak di higapian ada orang yang guring. Itu baru Eh, mengganggu. Maksudnya ketika orang ini suka teriak-teriak di pasar kah, waliyadzubillah, misalnya lebih suka dia teriak-teriak di dalam masjid ya. Maka ini sesuatu hal yang menghilangkan wibawa seseorang. Ya, teriak-teriak di pasar, teriak-teriak di tempat olahraga. Ini apa? Hal yang membuat seseorang wibawanya hilang. Ya, maka Rasulullah tidaklah suka teriak-teriak sebagaimana orang-orang teriak di pasar-pasar. Nah. Wala yajzi bisayati sayyah dan Rasul pun tidaklah membalas keburukan dengan keburukan, kejahatan dengan ke kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah. Tetapi Nabi memaafkan dan berbuat baik. Maka subhanallah ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dihina, diejek yang berkaitan dengan diri beliau maka Rasul tidaklah marah tidaklah mem membalas ketika perang Uhud banyak luka yang dialami oleh Rasul kening beliau luka gigi beliau ada yang patah namun apakah Rasul mengumpulkan para sahabatnya untuk mencari untuk membalas siapa yang mematahkan gigi beliau yang melukai kening beliau tidak Rasulullah tidaklah orang yang suka balas dendam tapi apa ya'fu wa yasfah bahkan memaafkan dan berbuat baik nah terkadang ketika kita dihina kita mampu untuk tidak membalas kita diam namun apakah kita mampu untuk memaafkan terkadang kita tidak membalas karena memang kita tidak mampu untuk membalas namun kita menyimpan dendam nah maka yang paling afdol dan paling utama adalah ketika kita dihina diri kita dihina dizalimi, disakiti, kita diam tidak membalas namun juga memaafkan. Dan termasuk ciri orang-orang yang berlomba-lomba untuk masuk surga adalah orang yang menahan amarah sekaligus memaafkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin kata Allah Subhanahu wa taala wasari'u dan kalian bersegeralah kepada keampunan Tuhan kalian dan bersegeralah juga kepada surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah menyebutkan agar kita berlomba-lomba bersegera menuju ampunan Allah dan surganya, Allah menyebutkan ciri-ciri mereka. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka itu adalah orang-orang yang berinfak baik ketika lapang maupun ketika sem sempit. Ketika banyak duit sedekah, ketika sulit ada duit maka juga disedekahkan. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha dan orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, ini yang paling sulit, wal afina 'anil nas dan memaafkan kesalahan manusia. Karena orang itu banyak mampu menahan amarah, mampu tidak membalas, apakah dia mampu juga memaafkan? Wal afina 'anil nas dan memaafkan kesalahan manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang luar biasa. Di antaranya adalah beliau memaafkan orang yang berbuat buruk kepada beliau, bahkan malah berbuat baik. Bukan hanya sekedar menahan amarah, memaafkan, bahkan yasfah tetap berbuat baik. Dan inilah akhlak yang paling sempurna yang paling afdol ketika dia dizolimi bukan cuma tidak membalas dengan kezoliman serupa namun bahkan memaafkan dan masih berbuat baik sebagai pengamalan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an faman afa wa aslah faajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin surah Ash-Shura ayat 40 ayat 40 Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang memaafkan wa aslah dan berbuat baik dengan tidak menzalimi, dengan tidak membalas dengan keburukan yang serupa, maka pahalanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapkan pahala tersebut yang besar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memaafkan, kalau kita malah berbuat buruk, kita balas dengan kejahatan serupa innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Maka sebaliknya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, memaafkan dan malah berbuat baik. Nah, inilah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di tafsir Al-Imam Al-Baghawi perkataan seorang tabi'in yang masyhur yaitu Imam Al-Hasanul Basri beliau uh, mengatakan ya jadi Al Imam Al Baghawi menukil perkataan Al Hasan Al Basri di ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala faman afa wa aslah fa'ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu zalimin kata Imam Baghawi Imam Al Baghawi mengutip perkataan Al Hasan Al Basri idza kana yaumal qiyamah nada munadin man kana lahu 'ala Allah 'ala Allah ajrun falyakum fala yakum illa man afa thumma qara'a hadhil ayah. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, apabila pada hari kiamat maka ada orang yang memanggil apa isi panggilannya? Barang siapa yang memiliki ganjaran, memiliki pahala kepada Allah, maka hendaklah dia berdiri. Maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan. Maka kata Allah, wa aslaha fa ajruhu Allah. Maka pahalanya kepada kepada Allah. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika di hari kiamat kemudian ada orang yang memanggil, barang siapa yang memiliki pahala kepada Allah, maka hendaklah berdiri. Maka tidak ada yang berdiri kecuali orang-orang yang suka memaafkan. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini. Faman afa wa asliha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Hmm. Kemudian mengenai faidah hadis ini hadis ini ya sebagai dalil bagaimana akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan adab yang tinggi dan jauh dari segala sesuatu yang buruk baik dari sisi ucapan, perbuatan ataupun sifat. Rasul tidak pernah berkata-kata dengan kata-kata yang kotor, yang keji, perbuatan yang kotor. Kemudian juga tidaklah suka teriak-teriak di di pasar atau dimanapun ya Kemudian juga Rasul tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, jauh dari akhlak yang buruk dan yang jelek. Dan hadis ini juga menunjukkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat berbuat baik, memaafkan, yang banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang demikian. Cukuplah persaksian Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana indahnya luar biasanya akhlak Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa innaka laala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Di antara bentuk bagaimana akhlak Nabi yang agung adalah Rasul suka memaafkan. Maka benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang paling tinggi imannya adalah yang paling baik ah akhlaknya. Maka manusia yang paling sempurna, paling tinggi imannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selaras dengan bagaimana luar biasanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya di antara mereka, di antara mereka. Nah, maka iman itu selaras dengan akhlak kita. Kalau akhlak kita buruk, maka iman kita juga menunjukkan rendah. Kalau iman kita baik, akhlak kita baik, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada makhluk yang lain seperti binatang baik bagus itu menunjukkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah memaafkan dan berbuat baik yang dilakukan oleh Rasul adalah yang berkaitan kepada diri beliau. Maksudnya apa? Ketika beliau disakiti, dihinakan, maka beliau memaafkan dan malah berbuat baik. Namun, ketika yang dihina ya yang di yang dilanggar atau yang dihina adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dihina adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah saw alaihi wasallam adalah orang yang marah ketika kehormatan Allah dirusak. Rasul tidak memaafkan ketika berkaitan apa? tentang kehormatan Allah yang dirusak. Kehormatan Allah yang yang tidak dijaga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang marah dan kelihatan bagaimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah maka wajah beliau berubah menjadi me menjadi merah. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 348. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al-Hamdani Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Aisyah mengatakan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khadiman wala imra'atan. Hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdah dari Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sama sekali pernah memukul dengan tangannya, kecuali ketika beliau bermujahid berperang di jalan Allah maka beliau memukul atau menebas dengan pedangnya. Kenapa? Karena makomnya keadaannya ketika ber berperang. Kalau kita tidak mengayunkan pedang kita kita akan tewas. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memukul dengan tangannya sama sekali tidak pernah kecuali ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Aisyah merincikan. Tadi kan umum bahwa Rasulullah tidak pernah memukul. Kemudian beliau merincikan dan Rasul tidaklah pernah memukul khadiman pembantu dan juga tidak pernah memukul para wani, wanita. Rasul tidak pernah memukul pembantu dan Rasul tidak pernah memukul wanita. Nah, kemudian kita uh, baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengubah, tidaklah mengobati yang salah atau meluruskan yang salah dengan cara yang memukul. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mendidik atau mengobati kesalahan dengan cara memukul. Bal rabba ashabahu tarbiyatan azimatan. Bahkan Nabi mendidik teman-temannya, sahabat-sahabatnya dengan pendidikan yang agung yang besar. Dari sisi apa? Perhatikan eh, Kana la yuwajihu ahadan bima yakrahuhu. Rasul tidak eh, menemui seseorang yang mana seseorang ini dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul tidaklah memukul, enggak. Namun apa? Kalau Rasul tidak suka karena dia melakukan perbuatan yang menyelisih agama syariat, maka Rasul tidaklah menghadapi orang ter tersebut. Bukan berbahasa basi, bukannya. Malah apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menghadapi orang tersebut. Bal yataghayyaru wajhuhu fayu'rafu ashabuhu karahatahu lidzalik. Bahkan wajah Nabi berubah. Maka di, maka faya'rifu ashabu, maka para sahabat Nabi tahu atau kenal Nabi tidak suka dengan perbuatan yang demikian. Jadi Rasul ketika tidak suka dengan sesuatu, maka Rasul tidak memukul orang itu untuk mendidik enggak. Namun apa? Bisa dilihat dari wajahnya, kemudian juga bisa dilihat dari sikap beliau tidak mau menerima atau menemui orang ter tersebut. Dan Rasul tidaklah memukul orang yang ternyata dibenci oleh syari syariat. Nah, uh, eh, nah, ulu minum dulu sebentar. Nah, jadi eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memukul, tidak pernah memukul siapapun kecuali ketika perang. Maka Rasul memukul dengan menggunakan pedangnya karena keadaan beliau ketika itu adalah perang meninggikan kalimat Allah. Kalau kita diam maka musuh yang menebas kita. Maka ketika perang barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan dengan tangannya. Kemudian Rasulullah tidaklah pernah memukul perempuan dan juga tidak pernah memukul pemban pembantu. Hmm. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya agar tidak memukul ketika mendidik. Namun kita katakan boleh ya, eh, apa namanya, eh, mendidik anak dengan cara memukul. Ya. Namun yang paling afdalnya adalah bukan dengan pukul pukulan, bukan dengan pukulan. Karena ada syarat-syaratnya harus terpenuhi. Di antaranya adalah uh, memukulnya bukan di tempat yang uh, yang paling dimuliakan seperti wajah sensitif maka tidak boleh memukul di wajah kemudian memukulnya pun di area yang kulitnya tebal kemudian dan antara syaratnya adalah memukul dengan benda yang tidak menyakiti tidak membuat luka bahkan di antara ulama mengatakan memukul dengan siwak karena tujuan memukul bukan untuk menyakiti namun untuk mengatakan kita marah sehingga orang yang dipukul ini tahu ya sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, jadi eh, apa namanya? Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tidak suka dengan seseorang, maka Rasul tidaklah memukul dia namun disebutkan bahwa eh, apa namanya? beliau tidak menemui orang itu atau uh, wajah beliau kelihatan kalau Rasul marah. Nah, jadi dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dinilai. Hmm. Minum dulu. Mantap. Nah inilah bagaimana pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Syaikhul Razak mengatakan wahya tarbiyatun sebuah pendidikan yang tidak ada bandingannya. Rasul tidak pernah mukul, tapi para sahabat tahu ketika Rasul marah, maka bisa dilihat dari wajah beliau atau Rasul tidak menemui orang tersebut karena melakukan sesuatu yang yang mungkar. Maka Rasul tidak mendidik sahabat ketika melakukan kemungkaran dengan pukulan, enggak. Namun kita katakan boleh ya seseorang eh, seorang tua atau seorang ayah atau ibu memukul anaknya ketika anaknya tidak apa? tidak mau sholat misalnya ya padahal sudah balik ya namun dia tidak mau untuk sholat maka boleh untuk orang tua mendidik dengan cara memukul namun harus perhatikan syarat-syaratnya di antaranya adalah memukul di memukul di bagian kulit yang tebal nah, kemudian syaratnya lagi adalah dengan uh, apa namanya dengan benda yang tidak melukai bisa dengan siwak atau dengan pulpen ya kemudian memukul tidak di tempat yang yang anggota tubuhnya lembut seperti wajah ya haram seseorang itu memukul orang lain dengan dengan tangannya kah dengan apa misalnya kemudian dia memukulkan ke wajahnya hukumnya adalah haram. Nah, di sini ada sebuah uh, faidah yaitu hadis ini menunjukkan bahwa uh, hadis ini menunjukkan bahwa tidak memukul dalam mendidik itulah yang paling af afdal. Sekalipun boleh kita memukul dalam rangka untuk mendidik, boleh, tapi dengan syarat-syaratnya. Namun yang paling afdal sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi yaitu kita tidak memukul ketika mendidik anak kita kah atau santri kita kah. Itu yang paling afdalnya sekalipun secara asal hukumnya boh, boleh dengan syarat-syaratnya. Nah, cara mendidik Rasul ketika ada sahabat yang salah, tadi dengan di sini disebutkan ada dua cara. Yang pertama Rasulullah tidak menghadapi orang tersebut, yang kedua Rasulullah dilihat dari wajahnya kalau Rasul marah. Maka para sahabat paham, mengerti ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam marah, wajah beliau merah berarti ada seseorang yang melakukan kemungkaran. Uh, hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Namun Imam Muslim ada sedikit tambahan. Perhatikan untuk membacakan riwayat dari Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi, wala mar'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Wa ma nila minhu syai'un qattu min fayantaqimu min sahibihi illa an yantahika syai'an illa an yantahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Ini perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Tidak pernah juga memukul perempuan. Kemudian juga pembantu kecuali kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasul uh, menggunakan tangannya untuk menebas untuk melawan musuh. Nah dan tidaklah Rasul disakiti ya dengan sesuatu maka Rasul tidak pernah membalas orang yang melakukan demi demikian. Nah, jadi ketika ada orang yang berbuat buruk kepada beliau berkaitan dengan diri beliau maka sahabat, uh, Rasulullah tidaklah mem membalas ya, tidaklah membalas nah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afwan eh, ada kekeliruan tidaklah Rasulullah disakiti dengan sesuatu apapun lalu Rasul marah kepada orang tersebut jadi Rasul tidak pernah marah ketika ada orang yang menyakiti diri beliau namun Rasul marah nah, illa an yunta illa an yantahika syai'un min illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillah azza wa jalla kecuali seseorang merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala maka Rasul marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ketika berkaitan dengan dirinya, Rasul disakiti maka Rasul tidak marah. Namun ketika kehormatan Allah dirusak, dilanggar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita teruskan. Kemudian hadis yang berikutnya uh, hadis nomor 400 eh 349. Minum dulu. Sering ngantuk. Lezatlah. kita sambung. <clears throat> Jadi ketika berkaitan dengan diri beliau, beliau dizalimi kah, disakiti kah, maka Rasul tidak marah. Maka Rasul tidak membalas ya. Contoh ketika perang Uhud ya, Rasulullah perang, kemudian Rasulullah terluka. Ya, apa namanya? kening beliau luka, gigi beliau luka, namun beliau tidak marah. Namun beliau tidak marah apalagi membalas mencari orangnya siapa yang mematahkan gigiku atau melukai keningku. Maka Rasul tidak marah. Namun ketika berkaitan dengan kehormatan Allah Subhanahu wa taala maka Rasul marah. Dan Rasul marah, para sahabat sangat paham bagaimana uh, cirinya Nabi marah. Maka wajah beliau memerah. Wajah beliau berubah dengan memerah. Pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah kemudian melihat ada gambar makhluk yang bernyawa di rumah tersebut. Maka Rasulullah apa? Wajah beliau berubah. Itu menunjukkan beliau marah akhirnya e, gambar tersebut yang makhluk bernyawa tadi maka Rasul singkirkan maka di, disingkirkan Rasulullah orang yang paling marah ketika kehormatan Allah dilanggar kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 439 Imam Tirmidhi berkata menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah al dabbiyu Beliau berkata menceritakan kepada kami Fudail bin Ayyub dari Mansur dari seorang tabi'in Imam Az-Zuhri Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dari Urwah bin Zubair juga seorang tabi'in dari Ummul Mukminin sekaligus bibi beliau Aisyah radhiyallahu taala anha karena Urwah bin Zubair Zubair bin Awam menikah dengan uh, saudari Aisyah yang bernama Asma. Jadi ibunya Urwah adik kakak dengan A, Aisyah. Berarti Aisyah adalah bibinya dari Ur, Urwah. Nah. Urwah mengatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qattu ma lam yuntahak min maharimillah ta'ala syai'un." faidan tuhika min maharimillah syai'un kana min asyaddihim fi dhalika ghadaba wa ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'saman Hadis ini juga sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Aisyah, ibunda kita semua, ibunda umat orang-orang beriman, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membalas kezaliman yang dizalimkan oleh seseorang kepada beliau sama sekali. Rasulullah ketika ada orang yang menzalimi beliau maka Rasulullah tidak pernah membalas. Ini adalah pengakuan yang paling jujur. Kenapa? Karena dikatakan oleh istri beliau sendiri. Dan istri adalah orang yang paling sangat mengenal kita. Orang yang paling ser paling mengenal seorang suami. Jadi, baik dan buruknya seseorang, maka bisa ditanyakan lewat istrinya. Kenapa? Karena istrinya yang paling tahu luar dan dalam dari akhlak suami. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha memberi pengakuan bahwa suaminya yang sering bergaul dengan beliau yaitu Rasulullah saw ketika Rasulullah dizalimi maka Rasul tidak pernah membalas. Malam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Selama tidak dihinakan kehormatan-kehormatan Allah sedikitpun. Kalau seandainya Rasul dihinakan, kemudian orang ini juga menghinakan kehormatan Allah, maka Rasul marah karena kehormatan Allah dirusak. Fa'idan tuhika min maharimillahi syai'un kana min asyaddihim fi dzalika ghadaba. Dan apabila dirusak, dihinakan kehormatan Allah walau sedikit pun, walau sedikit saja, maka Rasul adalah orang yang sangat marah dalam perkara yang demikian. Maka Rasul adalah orang yang paling marah, paling tidak suka ketika kehormatan Allah dirusak atau dihinakan. Nah, kemudian setelah itu Aisyah mengatakan wa ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun ma'saman. Dan Rasul tidaklah diberikan pilihan antara dua hal kecuali Rasul memilih yang paling mudah dari keduanya selama yang paling mudah itu bukanlah sebuah dosa. Ini termasuk berbuat baik kepada diri sendiri. Ketika kita misalnya diberikan pilihan bekerja, ada yang pekerjaannya ringan, ada yang pekerjaannya berat. Ternyata kurang lebih saja gajinya, maka pilih pekerjaan yang ringan. Pilih pekerjaan yang ringan agar fisik kita tidak terlalu capek, tidak terlalu apa namanya membebani ya. Sehingga kita bisa mengerjakan perbuatan yang lain ya. Maka ini termasuk kita berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau kita diberikan pilihan, ternyata ada yang paling mudah, paling ringan, selama itu bukan dosa, maka ambil. Maka Rasul pun demikian. Beliau memperbaiki eh, berbuat baik kepada diri beliau sendiri. Ketika ada dua pilihan, ternyata salah satunya yang paling mudah, maka Rasul memilih yang paling mudah. Hadis ini tadi disebutkan bahwa sahih diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Mus Muslim. Kemudian uh, hadis yang berikutnya ya ini yang sebelum kita tutup satu hadis lagi yaitu uh, hadis nomor 350. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar Beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Muhammad bin Al bin Al-Munkadir dari Urwah bin Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat beliau mengatakan, Istazana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam wa ana indah." Minta izin seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya berada di sisinya. Jadi ada orang yang minta izin untuk bertemu dengan Rasul untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebetulan saya ada di sampingnya. Fakola, maka Rasulullah mengatakan, bisa benul asyirah au akhul ashir afwan. Jadi ada seseorang yang minta izin uh, minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah ketika itu bersama bersama beliau. Lalu setelah orang ini keluar, ya, orang ini sudah pergi, maka Rasul mengatakan bisa bis bisa benul ashiroh au akhul ashiroh Maksudnya apa? Uh, seburuk-buruk anak kaum ini atau seburuk-buruk saudara kaum ini adalah dia. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ber, ada di apa namanya e, ada seseorang yang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah pergi Rasul mengatakan dia adalah seburuk-buruk kabilah anak dari kabilah tersebut. Dia adalah seburuk-buruk saudara dari kabilah tersebut. Nah kemudian kan dia minta izin nah, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul mengatakan dia adalah seburuk-buruk kaum. Lalu setelah Rasul mengatakan demikian, kemudian Rasul mengizinkan orang tersebut untuk bertemu dengan beliau untuk ma masuk. Ternyata setelah bertemu dengan Rasul, Rasul mengizinkan dia bertemu, Faala lahul qaul. Ternyata Rasul berlemah lembut ucapannya. Tadi kan malah tadi kan sebelumnya apa? Malah mengatakan orang ini seburuk-buruk kaum. Namun ketika orang ini orang ini sudah diizinkan masuk, maka Rasul ternyata apa? ternyata mengucapkan kata-kata yang lembut fa'alana fa'alana lahul qaul maka Rasul melembutkan ucapannya falamma kharaja maka tatkala orang ini keluar qultu saya bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah engkau mengatakan apa yang kau katakan sebelumnya ini jadi engkau mengatakan sebelumnya dan engkau mengatakan setelahnya berbeda ya berbeda Ketika ketika dia belum masuk engkau mengatakan demikian dia adalah seburuk-buruk kaum, namun ketika dia bertemu denganmu engkau izinkan masuk, malah engkau apa namanya uh, melembutkan ucapan. Maka Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk seburuk-buruk manusia adalah orang yang menjauhinya, orang yang dijauhi oleh orang lain." atau orang ini ditinggalkan oleh orang lain karena takut dari keburukannya. Jadi maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga dirinya dari keburukan orang ini dengan berucap dengan ucapan yang yang baik. Jadi memang tetap kita diperintahkan ketika ada orang yang wataknya kasar, wataknya keras. Kemudian ketika kita berhadapan dengan dia, berbicara dengan dia, maka berbicara dengan yang sopan, dengan lembut. Pertama, kalau kita kasar, kita takut dizalimi. Yang kedua, siapa tahu dia suka dengan kebaikan. Siapa tahu dia tertarik dengan kita karena kita malah menyikapi dengan lem lembut. Nah, nah uh, ketika orang ini ya uh, masuk ke bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ternyata Rasul malah berlemah lembut yang mana Rasul sebelumnya mengatakan orang ini adalah seburuk-buruk anak kabilah tersebut. Nah, Rasul mengatakan demikian bukanlah gibah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan demikian agar Aisyah berhati-hati ketika berjumpa dengan orang ini. Sama dengan kita tidak lagi bah kita misalnya ada orang yang uh, di pasar misalnya orang ini terkenal dengan suka mukul. Kalau kita lewat bisa dipukulnya. Maka kita mengatakan hati-hati dengan itu, itu orangnya buruk, suka mukul. Kita menjelaskan demikian dalam rangka menjaga orang agar jangan sampai kena zalim. Agar jangan sampai orang kena pukul. Kita sampaikan hati-hati dengan itu, Perangainya buruk, dia suka mukul. Itu bukan lidah. Kan?